Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga dan tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> yang memilih kita untuk menerima hidayah Islam, mengenal keindahan iman, membukakan hati kita untuk menerima petunjuknya dan meyakini tidak ada keindahan yang hakiki bagi manusia dalam hidupnya selain mengisi jiwanya, mengisi hatinya dengan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hati-hati hamba-hamba yang dipilihnya untuk dibersihkan dari pengaruh-pengaruh syaitan melalui pintu hawa nafsu sehingga mereka bisa mengenal keindahan Islam terbuka bisa menerima kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hikmah disyariatkannya petunjuk dan hukum-hukum yang diturunkannya kepada manusia. Alhamdulillah Di kesempatan kajian kita di pagi atau siang hari ini kita akan membahas tema tentang pakaian muslimah yang sesuai dengan syariat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita akan membahas dan mengkajinya dengan kacamata agama. dan petunjuk yang dihadapkan pada hati orang-orang yang beriman <clears throat> yang mereka punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri mereka lahir dan batin tentu dia yang maha mengetahui cara untuk memperbaiki hidup mereka menyempurnakan ketenangan dan kebahagiaan pada diri mereka lahir dan batin, sekaligus penjagaan <clears throat> dan perlindungan bagi diri mereka dari semua keburukan-keburukan yang dikhawatirkan menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia Dialah yang maha mengetahui tentang keadaan mereka. <clears throat> tentang cara memperbaiki diri mereka. Dan dia Al-Latif yang maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Di sini setiap orang yang beriman mesti memiliki keyakinan bahwa agama Islam itu diturunkan untuk menjadikan indah hidup manusia. Agama Islam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang dicintai oleh Allah itu mesti indah. Makanya ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Dia mencintai keindahan. Masih banyak orang yang salah mengartikan hadis ini dengan menyangka Allah mencintai keindahan berarti semua yang dianggap indah oleh manusia itu dicintai oleh Allah. Ini kebodohan. Allah mencintai keindahan maksudnya segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah indah meskipun di pandangan mata manusia tidak dianggap indah. Agamanya, Allah mencintai agamanya. Keimanan, Allah mencintai keimanan. Ketaatan kepada perintah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mencintainya. Maka itu adalah indah dan dengan cara itulah manusia akan merasakan keindahan dalam hidupnya. Makna yang benar daripada hadis tersebut. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah disyariatkan dalam agamanya itu adalah keindahan yang akan menghiasi hidup manusia sehingga dengan ini setiap orang yang beriman meyakini bahwa kembali kepada hukum Allah, kembali kepada syariatnya, itu adalah sumber kemuliaan dan ketinggian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Sungguh milik Allah lah ketinggian, kemuliaan milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Makanya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, konsekuensi iman yang benar, kita itu harus menerima hukum Allah dan meyakini keindahannya dengan hati kita meskipun mungkin pikiran kita belum bisa mencerna sisi keindahannya. Jangan dibalik seperti manhajnya orang-orang aklaniun yang mendahulukan akal. Kalau belum bisa masuk akal tidak diterima. Ini semua namanya keburukan hawa nafsu. Agama itu kita yakini keindahannya dengan hati kita karena apa? Karena yang menurunkannya adalah zat yang maha indah, al-jamil. Yang menurunkannya adalah zat yang maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Zat yang menurunkan agama ini adalah yang maha sempurna ilmunya. Sempurna hikmahnya Al-Hakim. Al-Hakim artinya sempurna hikmahnya. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ketika sifat-sifat yang maha sempurna ini ada pada zat yang menurunkan agama, maka kira-kira bagaimana keindahan yang ada pada Islam? kenyataan ada sebagian orang yang belum memahaminya, maka itu kembali kepada keterbatasannya, kepada kekurangan ilmunya, bukan dikembalikan atau lantas diarahkan tuduhan tersebut kepada agama. Makanya ini satu keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita setiap kita mempelajari hukum-hukum dalam Islam. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ciri-ciri orang yang imannya benar adalah ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqat amal iman man radhiya billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah akan merasakan kelezatan kemanisan iman iman yang sempurna siapakah dia orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob, menerima dengan gembira Allah sebagai Robnya, sebagai penciptanya sebagai sembahannya satu-satunya, ya zat yang dihandarkan, yang disandarkan padanya semua kebutuhannya. Kepada Islam sebagai agamanya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Apa makna ridho billahi robban? Ridho kepada Allah sebagai Rob. Artinya hanya mencukupkan untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan bukan cuma sekedar mencukupkan tapi gembira ketika melakukannya. Karena makna ridho, kata Syekh Rahman As-Sa'di, ada makna kelapangan, kegembiraan ketika mengerjakannya. Termasuk dalam pengertian di sini adalah menerima dengan lapang dan kegembira semua hukum-hukum yang Allah syariatkan. Dan merasakan itulah yang terindah, yang terbaik bagi kehidupan manusia. Makanya hidayah dari Allah turun kepada manusia itu jika dia met menempuh metode yang benar dalam keimanan, hatinya dibuka dulu untuk menerima, maka anggota badannya akan mengikuti apa yang terdapat dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." وَمَنْ يُرِدْ yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'aru Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk tersesat, Allah jadikan Dadanya Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka ketahuilah jamaah ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Hidayah itu akan mudah masuk. Kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita kerjakan. Ketaatan kepada Allah akan diringankan bagi kita kalau kita terlebih dahulu membuka hati kita untuk menerimanya meyakini keindahannya yang setelah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan anggota badan kita kemudian untuk melaksanakannya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Atakwa hahuna." Takwa itu terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dada beliau sebanyak tiga kali. Itulah takwa hati. Nah oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, dengan inilah keyakinan dasar inilah kita melangkah kepada pembahasan-pembahasan masalah agama. Memang tidak semua perkara-perkara dalam agama mudah kita terima. Karena itu tadi, Shelton dengan tipu dayanya menunggangi hawa nafsu kita untuk membuat kita berpaling dari agama. Tipu daya syaitan yang dip, yang dipasangnya sebagai jerat untuk memerangkap manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah. <clears throat> Mungkin sudah pernah kita dengar penjelasannya. Itu tersimpul dalam dua perkara. Kalau tidak berlebih-lebihan, maka mesti kurang dibuat manusia tidak pas dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang terlalu longgar, bermudah-mudahan dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Ada yang terlalu keras, terlalu ekstrim sehingga melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang berkata seperti ini. Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Ada dua caranya. Supaya manusia sesat. Wal'iyadu billah. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama digoda manusia untuk malas, untuk kurang anti. Bermudah-mudahan melakukannya. Meninggalkannya. Malas mengerjakannya. Wa imma ila tak ila ifratin <clears throat> wa imma ila guluwin wa mujawazah atau godaan yang kedua digoda manusia untuk berlebih-lebihan melampaui batas terlalu ekstrim wala yubali bi ayyihi ma dhafira dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil diterapkannya pada manusia dari dua godaan tersebut. Coba lihat, semua perintah Allah disikapi oleh manusia yang tersimpul dalam dua golongan ini. Ada orang yang menentang, yang justru meremehkannya, menganggap tidak perlu, anti terhadap perintah tersebut, golongan yang kedua yang berlebih-lebihan dan apapun yang terjadi dari dua cara ini berhasil bagi syaitan adalah keberhasilan karena tujuannya adalah memalingkan manusia Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, dari sinilah ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas pensyariatan jilbab atau hijab yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jilbab yang sesuai dengan syariat bagi kaum perempuan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dalam agamanya. Yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam yang sesuai dengan kodrat mereka dengan kondisi mereka. Ini sebagai bentuk keindahan Islam, sebagai bentuk sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita ketahui bersama baik itu secara pertimbangan akal maupun apalagi yang ditunjukkan dalam dalil bahwa secara penciptaan, secara kodrat, kemampuan fisik dan pertimbangan-pertimbangan lainnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan perbedaan ini bukan merupakan celaan bagi kedua-duanya secara asal. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua makhluk <clears throat> yang berbeda jenis tersebut dengan keadaannya masing-masing, kemudian Allah menyesuaikan pada keduanya syariat dan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaannya masing-masing. <clears throat> Meskipun secara hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu dalam mayoritas urusan agama itu sama. Dalam masalah kewajiban belajar, kewajiban mengenal petunjuk Allah, masalah berlakunya pahala dan keutamaan dalam amalan, ancaman dari perbuatan dosa, kewajiban beriman. Ini hukum asalnya sama ada sebagian permasalahan yang laki-laki dan perempuan dibedakan. Contohnya masalah hijab, <clears throat> masalah penggunaan jilbab, itu karena memang kemaslahatan yang tinggi dan agung menuntut hal tersebut <clears throat> yang tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin luput mensyariatkan satu kebaikan pun tidak mungkin lupa untuk menetapkan satu kebaikan pun dalam agamanya. Kita semua sepakat mengatakan agama Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna apanya? Sempurna kebaikannya, sempurna petunjuknya, sempurna dalam semua kemaslahatan bagi manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati dan aku lengkapkan, aku cukupkan nikmatku atasmu kata Allah. Makanya tidak mungkin ada yang luput satu kebaikan pun dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa mensyariatkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa. Tidak mungkin lalai. Nah tidak terkecuali dalam masalah ini pensyariatan hijab. Kebanyakan orang bertanya. Apalagi orang-orang yang naudzubillah min dhalik lemah iman dan punya penyakit dalam hatinya. Mereka mengatakan kenapa perempuan harus pakai jilbab. Bukan bukankah ini mengekang kebebasan? Atau bahkan ketika kita katakan laki-laki dan perempuan itu harus ada hijab, mereka mengatakan subhanallah. <clears throat> kita yang bertemu langsung bisa untuk menjaga diri kita sehingga tidak perlu ada hijab-hijab seperti ini. Kita katakan orang seperti ini adalah orang yang bodoh dan tidak tahu diri. Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan kita, lebih tahu tentang keadaan kita, dia yang mensyariatkan. Apakah ada yang lebih mengetahui tentang kebaikan bagi manusia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Aantum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih mengetahui, lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Coba lihat manusia dengan kebodohannya, ya. Jangankan sesuatu yang jelas atau apa ini sesuatu yang belum jelas hikmahnya bagi dirinya. Sesuatu yang dikiranya baik saja bisa berakibat buruk untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu atau kamu menyukai sesuatu padahal justru buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini dalam urusan-urusan apa? Berlakunya dalam urusan-urusan yang belum jelas hasil dari usaha yang kita lakukan. Ketika manusia memperhitungkan bisa jadi justru akibatnya adalah sebaliknya. Apalagi dalam urusan-urusan agama sudah jelas-jelas ada petunjuk dalam agama. Ada orang yang mengingkari atau menentang dengan pertimbangan akalnya yang sempit. Ini demi Allah bukan menunjukkan makna iman yang benar. Ini demi Allah bukan orang yang mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang kita lihat contoh masalah jilbab. Masalah pensyariatan hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Tentang hikmah pensyariatan hijab. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وحي نبي Katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita ilmu minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat. Di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini. Yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat, kaidah setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah pengampunan dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? <clears throat> Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu zalika adna ayyu'rafna itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayu orafna fala yu'zain. Menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti. Sekarang, di sekitar kita, di luar rumah, ketika kita keluar melakukan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, ketika seorang perempuan keluar karena ada hajat yang syar'i, dia akan bertemu dengan berbagai macam golongan manusia dengan kelemahannya, siapa yang bisa menjaga dia kalau bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah syariatkan hijab yang sederhana. Ternyata di situ ada penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dia tidak akan disakiti karena ketika pertama kali dilihat dia langsung kelihatan di bawahnya. Subhanallah. Bayangkan ini baru penjagaan dalam urusan dunia. Baru penjagaan dalam urusan dunia. Bagaimana penjagaan dalam urusan agama? Bagaimana penjagaan dalam urusan agama? Kemudahan dalam kebaikan taufik dari Allah. Ini penjagaan yang tentu lebih besar lagi. Yang ini akan didapatkan oleh seorang perempuan ketika dia menjaga dirinya dengan hijab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum perempuan. Jadi di sini ada penjagaan. Makanya dari sini bisa kita simpulkan timbulnya keinginan buruk terhadap kaum perempuan atau seorang perempuan muslimah adalah ketika dia membiarkan dirinya terlepas dari penjagaan Allah, membiarkan dirinya melakukan pelanggaran dari hijab yang disyariatkan oleh Allah. Itu mesti demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah ucapannya, tidak mungkin mengingkari janjinya, seperti yang disebutkan dalam dalam ayat ini apalagi di akhir ayat dipertegas wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah Subhanahu wa taala maha, maha pengampun lagi maha sempurna rahmatnya berarti rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dekat dengan seorang wanita yang selalu mengenakan hijab yang syar'i ketika dia berada di luar rumahnya. Jadi ini adalah sesuai dengan makna kaidah umum dalam Islam al jaza umin jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Gunakan hijab untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghijabimu dari keburukan. Ini makna ayat tersebut yang ini sudah jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan syariat Islam dalam menjaga dan memuliakan kaum perempuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam Al-Qur'an juga surat Al-Ahzab ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin Dan jika kalian, wahai kaum laki-laki, meminta satu keperluan kepada mereka kaum perempuan, maka mintalah dari belakang hijab. Yang demikian itu lebih suci, lebih menjaga kesucian bagi hatimu dan bagi hati mereka. Coba lihat agama Islam menjaga sebelum terjadi kerusakan, mencegah sebelum terjadi penyakit sehingga perlu diobati. Kesucian hati dari tipu daya syaitan. Islam telah melakukan penjagaan dan pencegahan dari hal-hal yang menjerumuskan kepada kerusakan hati dengan pensyariatan hijab antara laki-laki dan perempuan. Makanya ayat ini juga salah satu di antara ayat yang menunjukkan tingginya pensyariatan hijab tabir yang membatasi laki-laki dan perempuan. Ternyata apa yang dikatakan oleh sebagian orang tidak perlu pakai hijab, yang penting kita bisa menjaga diri, subhanallah. Apakah Anda bisa menjaga diri Anda sendiri dan melepaskan diri dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Sedangkan manusia itu ya memiliki nafsu yang selalu mengajaknya kepada keburukan. Kalau bukan dengan penjagaan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dan melindungi dirinya dari keburukan. Ingat termasuk hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita disampaikan oleh para ustadz dalam pembukaan ceramah. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Bagaimana diri kita yang jelek ini bisa melindungi kita? Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan jilbab <clears throat> yang syari tujuannya untuk menjaga kesucian hati bagi kedua belah pihak. Kemudian <clears throat> juga contoh berikutnya dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala yang juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 <clears throat> tentang masalah larangan tabarruj. Larangan <clears throat> berdandan berhias seperti perbuatan wanita-wanita di zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Dan hendaknya kalian wahai kaum perempuan, wahai wanita-wanita yang beriman menetap di rumah-rumahmu Dan janganlah kalian bertabarruj. Sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i atau keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau pakaian apapun yang menampakkan perhiasan. Seperti tingkah lakunya atau kebiasaannya wanita-wanita di zaman jahiliyah. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Coba lihat, ini salah satu di antara ayat yang menggambarkan tingginya keindahan Islam dan bagaimana agungnya pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan dan dengan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi mana dikatakan itu? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum perempuan untuk menetap di rumahnya. Dan ingat, ya, perintah ini disebutkan dengan bahasa yang indah. Seperti penjelasan dalam eh, penjelasan dari eh, Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala waktu membahas kenapa ayat ini menyebutkan perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah dengan bahasa koror. Wakorna diambil dari kata-kata koror yakirru. Artinya istiqrar. Menetap, tenang, atau diam. Itu artinya. Tetap stabil atau tenang. Begitu. Kenapa digunakan dengan bahasa ini? <laughs> Padahal bahasa Arab yang lain banyak yang menunjukkan arti tetap. Misalnya usbud Atau bahasa yang lain atau ilzam. Ya menetaplah. Kenapa disebut dengan digunakan bahasa yang indah ini yaitu koror yang bermakna tenang atau stabil atau diam. Ternyata kata Syekh bin Bas rahimahullah taala di sini mengandung makna yang sangat dalam bahwa kaum perempuan atau seorang wanita muslimah yang menginginkan ketenangan dirinya, kedamaian hatinya, kelapangan bagi jiwanya dengan melaksanakan perintah Allah ini dia akan dapatkan semua itu. Kalau dia senak sering menetapi rumahnya sesuai dengan perintah Allah, maka sungguh ketenangan hatinya, kestabilan dalam jiwanya, dia iya. akan mudah dapatkan dengan melaksanakan perintah Allah ini. Sebaliknya, kalau dia sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, itu akan menjadi sebab keguncangan jiwanya, kegundahan dalam hatinya, kemudian pikiran-pikiran yang tidak stabil sehingga tentu akan memudahkan dia terjerumus ke dalam keburukan. Ini baru kalimat pertama dalam perintah ayat ini sudah menunjukkan makna yang demikian tinggi. Makanya <clears throat> ketika kaum perempuan diperintahkan untuk menetap di rumah seperti yang disebutkan dalam ayat ini bukan untuk mengekang kebebasan tapi justru untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan hawa nafsu. Kenapa? Dengan melakukan perintah ini justru dia akan merasakan kebahagiaan yang tinggi dalam hidupnya. Bayangkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Mundiri Syar Albani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al mar'at innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Coba dengarkan baik-baik hadis yang mulia ini. Bagaimana kaum perempuan dimudahkan untuk meraih pahala yang besar yang mungkin laki-laki tidak punya kesempatan untuk ah, tidak ada ya sesuatu yang dilakukannya dalam hal ini sebanding dengan perempuan keutamaannya ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya seorang perempuan itu adalah aurat maka kalau dia keluar, syaitan pun akan mengintainya. Akan menjadikannya sebagai fitnah. Ini kodrat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri kaum perempuan. Wa akrabu dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah. Yang berarti ini ibadah yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah wahia fi qa'ri baitiha adalah ketika seorang perempuan itu berada di tengah-tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Subhanallah, dia sudah mendapatkan ketenangan, kelapangan jiwa, bernilai ibadah yang sangat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang tinggi. Makanya perintah ini justru untuk memuliakan kaum perempuan. <clears throat> Kenapa mereka harus di rumah? Jawabannya karena itu tempat yang sesuai dengan dirinya. Sebagaimana laki-laki tempatnya di luar rumah. <clears throat> Karena itu adalah keadaan yang sesuai dengan diri mereka. Allah yang menciptakan kedua jenis ini dan menempatkan masing-masing ke, dari keduanya pada tempat yang sesuai dengan sesuai dengan keadaannya. <clears throat> Jadi perintah dalam ayat ini <clears throat> adalah perintah yang menunjukkan kemuliaan bagi kaum perempuan. Nah, kemudian kita bahas Larangan untuk bertabarruj itu apa maknanya? Inilah pembahasan yang perlu banyak didudukan dan diluruskan. Dan untuk tujuan inilah ya para ulama menulis buku-buku tentang masalah ini dari dulu sampai sekarang. Baik ada yang berupa buku khusus ataupun peringatan dalam buku-buku yang mereka cantumkan, yang mereka tuliskan. Seperti Syekh bin Bas punya buku yang berjudul At-Tabarruju wa Khataruhu. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid, Hirasatul Fadilah. Syekh Albani rahimahullah taala rahimahumullah taala juga Jilbabul Mar'atil Muslimah yang banyak mengisyaratkan tentang bagaimana pengertian dan tabarruj dan keharusan kita untuk menjauhinya. Maka di dalam uh, makalah atau buku yang uh, <clears throat> saya tulis tentang tabarruj dan danan wanita modern ala jahiliyah, ya. ya, di situ ada pembahasan khusus mengenai makna tabarruj yang dilarang dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ayat ke-33. Tabarruj itu diambil dari pengertian secara bahasa bahasa Arab, orang Arab mengatakan al-barju atau al-burju itu untuk makna yang asalnya berarti terang atau nampak. Makanya bintang dinamakan al-barju. Jamaknya al-buruj. Atau misalnya hotel pencakar langit yang tinggi, gedung pencakar langit disebut juga Al-Burj oleh orang Arab. Karena dia nampak terang dan tinggi, kelihatan. <clears throat> Jadi dari kata-kata di sini para ulama menyebutkan tabarruj adalah seorang perempuan yang selalu menampakkan dirinya atau menampakkan perhiasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutupinya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi perempuan itu boleh memakai perhiasan tapi jangan ditampakkan kepada orang yang tidak berhak melihatnya karena itu tensi besar untuk menimbulkan fitnah. Dengan tujuan inilah agama Islam melarangnya dan mensyariatkan jilbab yang syar'i untuk menutupi perhiasan tersebut. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihin. Perempuan di zaman dahulu mereka itu memakai perhiasan termasuk <clears throat> di kaki mereka. Ada semacam gelang yang ditaruh di kaki. Yang itu berbunyi <clears throat> kalau diguncangkan kaki. Allah Subhanahu wa taala melarang, "Wala yadribna," janganlah seorang perempuan itu janganlah kaum perempuan itu mereka memukulkan dengan keras kaki mereka supaya terdengar supaya diketahui oleh kaum laki-laki perhiasan yang mereka sembunyikan. Bayangkan baru bunyinya saja dilarang karena fitnah. Ingat ya, kata para ulama, Syekh bin Bas dan para ulama lain yang lainnya menjelaskan perempuan yang diperintah apa ini kaum perempuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembunyikan perhiasan mereka. Ya, perhiasan mereka ini ada dua macam bentuknya. Perhiasan kaum perempuan yang diperintahkan untuk disembunyikan, ditutupi dari orang yang tidak boleh melihatnya itu ada dua macam. Ada yang namanya azinatul asliyah perhiasan asal. perhiasan asal yaitu anggota tubuh mereka. Ini harus ditutupi dengan jilbab yang syar'i yang tidak boleh menampakkan atau mencetaknya. Dan yang kedua yang namanya azinatul muktasabah. Perhiasan tambahan Perhiasan yang ditambahkan pada tubuh atau fisik mereka. Ini dua macam. Kedua-duanya harus ditutupi. Ketika dia tidak mengenakan perhiasan misalnya, tetapi ada bagian dari tubuhnya yang nampak atau tercetak dengan pakaiannya, maka dia telah melakukan tabarus karena dia tidak menampakkan perhiasan asalnya. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian yang longgar, tidak menampakkan tubuhnya, tapi ada perhiasan tambahan yang menempel pada dirinya dan terlihat menarik perhatian, maka berarti dia telah dikatakan telah melakukan tabarruj, menampakkan perhiasan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam ayat ini. Di dalam buku ini atau dalam tulisan yang saya telah tulis ini itu banyak sekali penjelasan dan nukilan dari para ulama yang menyebutkan hal ini. Saya akan sebutkan sebuah kesimpulan yang saya cantumkan dalam keterangan di sini bahwa berdasarkan keterangan dari para ulama <clears throat> yang sangat banyak saya nukilkan di sini <clears throat> baik itu ucapannya Imam Syaukani, kemudian Syekh Abdul Rahman as Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh bin Bas, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh uh, <clears throat> Ibnu Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah taala bahwasanya kita simpulkan tabarruj itu kalau dilihat dari penjabarannya ada dua maknanya. Tabarruj yang dilarang dalam agama ada dua maknanya. Yang pertama, <clears throat> seringnya seorang wanita keluar rumah tanpa ada udur yang syar'i. I. Yang ini tentu akan berpotensi menjadikan dia terlihat perhiasannya. Sering keluar. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan berdasarkan ayat ini kata beliau seorang perempuan dilarang untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Sebagian ulama lain mengatakan kalau ada hajat Ya, Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hirasatul Fadilah membuat satu pembahasan khusus. Qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah wa khurujuha anhu minhu daruratun tuqaddaru qadariha. menetapnya seorang perempuan di dalam rumah di dalam rumahnya itu merupakan azimah syariah hukum asal yang dikuatkan dalam agama. Adapun ketika dia keluar rumah, <clears throat> maka ini karena ada alasan darurat yang berarti harus dilakukan seperlunya saja. Tidak boleh melebihi batasan kebutuhan. Coba lihat, ini keterangan dari para ulama. Jadi tidak dibenarkan kalau dijadikan bagi seorang perempuan itu keluar rumah Apalagi ya ini keluar rumah asal saja. Meskipun dia pakaian-pakaian yang sesuai syar'i. Sering keluar tanpa ada alasan, apalagi sampai keluarnya malam misalnya. Apalagi sampai safar, lebih parah lagi. Kemudian sering dia melakukannya tanpa ada utur syar'i atau dengan alasan yang diada-adakan, maka ini merupakan potensi yang akan membawa kepada perbuatan yang buruk dan ini termasuk tabarruj berdasarkan penjelasan para ulama yang saya nukilkan dengan lengkap dalam keterangan yang dibawakan dalam e, tulisan yang saya tulis tentang masalah tabarruj. Jadi yang pertama sekedar sering keluar dan sesuai dengan makna tabarruj tadi yang kita bahas dalam bahasa Arab. Nampak atau kelihatan. Karena bagaimanapun juga dengan dia sering keluar, potensi yang menimbulkan fitnah itu lebih besar lagi. Makanya tadi yang saya bacakan hadisnya Rasulullah SAW bersabda apa? Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitanu. Seorang perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya maka syaitan akan mengintainya. Ingat ini bukan ucapan siapa-siapa. Ini ucapan Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengintai ketika mereka keluar rumah bukan karena alasan yang dibenarkan dalam agama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, inilah yang yang lebih sering kita kenal yaitu keluarnya seorang perempuan dari rumahnya dengan menampakkan kecantikannya atau perhiasannya yang seharusnya disembunyikan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jelas merupakan <clears throat> perbuatan yang tercela, perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Kalau ayat yang saya bacakan tadi, sedangkan bunyi perhiasannya saja dilarang untuk ditampakkan, apalagi kalau sampai terlihat perhiasan yang indah tersebut menghiasi dirinya atau menghiasi pakaiannya atau hal-hal yang lainnya yang tentu ini termasuk dalam pengertian makna tabaruk yang diter, yang tercela dan sangat dilarang dalam dalam agama Islam bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar bahwasanya termasuk sebab yang menjadikan kebanyakan kaum perempuan itu masuk ke dalam neraka adalah di antara sebabnya yang terbesar adalah karena mereka banyak melakukan tabarruj yaitu keluar rumah dengan menampakkan perhiasan yang menarik perhatian yang mendatangkan fitnah yang seharusnya mereka mereka sembunyikan. Inilah pengertian tabarruj. Nah, oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fi din azakumullah dengan adanya ancaman yang disebutkan dalam ayat ini dan juga banyak hadis-hadis yang mendukungnya seorang perempuan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semakin dia menyempurnakan hijabnya atau jilbabnya, pakaian syar'i yang dikenakannya ketika dia di luar rumah, maka berarti dia semakin menyempurnakan penjagaan Allah bagi dirinya seperti yang sudah kita bahas tadi. Tidak ada seorang pun yang melarang dia memakai perhiasan, memakai pakaian yang indah, pakaian yang menarik tidak ada. Tapi kepada orang-orang yang berhak melihatnya. Ketika dia keluar rumah, dia menutupi perhiasannya. Nanti ketika dia bertemu dengan kaum perempuan atau mungkin dia berada dalam rumahnya di depan mahramnya, dia boleh memakai pakaian indah atau perhiasan-perhiasan tersebut selama tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Itu diperbolehkan dalam agama. Jadi perlu ditekankan di sini yang dilarang bukan memakai perhiasannya, tapi menampakkannya di hadapan orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Itu yang perlu diingat. Bukan perhiasannya yang dilarang, tetapi menampakkannya di depan orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Makanya kita ketahui bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ancaman dari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum perempuan yang mereka memakai pakaian tapi menampakkan aurat. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyat ala ru'usihinna asnimatil buhd il'anuhunna fa innahunna mal'unat." akan ada nanti di akhir umatku dalam riwayat lain sinfani min ummati lam arahuma ya akan ada dua golongan nanti dalam dari umatku yang belum pernah aku lihat di antaranya disebutkan yaitu nisaun khasiatun ariyat perempuan-perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya mereka seperti orang yang tidak berpakaian telanjang naudzubillahi min dari ala ru'usihinna ka asnimatil buhut. Di atas kepala mereka ada hiasan seperti punuk unta. Dalam riwayat ada tambahan ma'ilatun mumilat. Mereka itu ma'ilatun mumilat. Melenggak-lenggok atau mumilat membuat orang terfitnah dengan penampilan mereka. Disebutkan dalam riwayat ini il anuhunna fa innahunna mal'unat. Laknatlah mereka karena mereka ini memang pantas untuk dilaknat. Hadisnya sahih riwayat Tabrani dengan lafaz seperti itu. Kalau da, lafaz dalam Imam Muslim dalam dalam sahih Imam Muslim huma min ahlin nar. Mereka ini termasuk golongan neraka. Dan mereka tidak akan mencium baunya sorga. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan ya, memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i baik itu karena pakaian tersebut ketat atau dari bahan kain yang tipis yang membentuk tubuh ya dari si perempuan yang memakainya maka ini termasuk perbuatan dosa besar yang menjadikan dia diancam dengan keburukan seperti itu Makanya semua para ulama menyebutkan perbuatan tabarruj atau dengan berpakaian seperti ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa ini termasuk al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak yang saya nukil dalam tulisan ini <clears throat> yang dengan dalil-dalil inilah para ulama menyebutkannya ini termasuk perbuatan dosa besar karena ada laknat, ancaman neraka, dijauhkan dari sorga dan tidak mencium baunya. Satu saja di antara ancaman ini sudah menunjukkan itu adalah perbuatan besar apalagi terkumpul padanya ancaman-ancaman tersebut. Kemudian, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ada juga bentuk yang ingin saya terangkan yang termasuk tabarruj yang ini termasuk permasalahan yang banyak diperbincangkan yang sebenarnya keterangan dari para ulama dalam hal ini yang saya ketahui tidak ada pertentangan tentang bahwasanya ini termasuk perbuatan tabarruj tapi sangat disayangkan kebanyakan dari kita tidak memahami atau ada orang-orang yang membicarakannya tanpa ilmu sehingga terjerumus ke dalam kesalahan. Yaitu apa? Sehubungan dengan hiasan pada pakaian kaum perempuan. Ingat saya menjelaskan hal ini dan menulis buku ini untuk membuat pencerahan. Dan sampai saat ini ya, di dalam buku ini saya menyebutkan tentang dalil penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sampai saat ini orang-orang yang tidak menyetujuinya tidak menyebutkan dalil atau keterangan yang ilmiah tentang apa yang mereka sangka itu katanya bukan termasuk tabarruj padahal mereka tidak menukil keterangan dari salah seorang ulama pun tentang masalah ini <clears throat> yaitu apa pembahasan mengenai hiasan-hiasan pada pakaian kaum perempuan ingat sekali lagi perhiasan itu boleh tapi yang sudah kita bahas tadi adalah tidak boleh ditampakkan dan tentu saja ketika kita membahas masalah ini tujuannya adalah untuk perbaikan. Bukan untuk sekedar hobi menyalahkan. <clears throat> Atau mungkin ada orang yang mengatakan yang penting kan kan dia sudah memakai jilbab. Tidak perlu kita mengkritik penampilannya yang seperti ini dan seperti itu. Bukan. Kita ingin menyempurnakan. Kenyataan dia belum bisa menyempurnakan, belum bisa mengikuti itu adalah urusan dia dengan Allah. Semoga Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa menyempurnakan iman tetapi mendiamkan itu tidak diperbolehkan. Jadi bukan berarti misalnya ya kalau kita atau kebanyakan dari kita mungkin mengikuti pengajian masih belum merasakan semangat, masih malas-malasan, kemudian banyak yang mungkin ketika datang masih pikirannya lari ke sana kemari, kemudian kita luruskan adabnya menuntut ilmu itu harus konsentrasi, memperhatikan dengan seksama, kalau bisa tidak terlambat, Bukan berarti kita mengatakan, oh tidak perlu kalau begitu mengikuti pengajian, kalau malas-malasan. Tidak. Kita katakan, Alhamdulillah orang yang mengikuti pengajian meskipun dia memaksa dirinya, meskipun dia datang terlambat, kita syukuri. Tapi tentu lebih sempurna lagi kalau dia memperbaiki adab-adab yang benar dalam menuntut ilmu supaya apa? Dia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari kajian yang diikutinya. Itu harapan kita. Nah demikian pula waktu kita bahas masalah ini, ya sangat tidak mengenakan ketika kita mendengar orang yang berkomentar. Ustadz ini penjelasannya terlalu keras tentang masalah tabarruj. Sampai masalah perhiasan, masalah bordiran saja dibahas. Lalu sekarang pertanyaannya, yang pertama kali membahasnya siapa? Para ulama ahlu sunnah. Di sini saya menukilkan ucapannya Imam Az-Zahabi, ulama yang sangat jauh masanya. <coughs> Kemudian Al-Alusi, Fatwa Lajnah Daima, Syekh Utsaimin dan para ulama lainnya. Mereka telah membahasnya terlebih dahulu tentang masalah hukumnya memakai bordir-bordiran, sulam-sulaman, simbol-simbol, gambar-gambar yang banyak ditambahkan pada pakaian kaum perempuan. Jadi ini sekedar untuk meluruskan. Adapun masalah pengamalannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan sempurna dalam mengamalkan mengamalkan syariatnya. Nah, saya tambahkan sedikit sebelum kita akhiri. Masalah hukum menjadikan hiasan pada pakaian kaum perempuan. Baik itu jilbabnya atau baju yang dikenakannya. Syalbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Jilbabul Mar'atil Muslimah. Ketika menyebutkan syarat-syarat jilbab atau pakaian yang syar'i bagi seorang perempuan mukminah muslimah ketika dia keluar rumah. Di antara syarat yang beliau cantumkan dan ini syarat disepakati oleh para ulama yaitu Allah yakuna zinatan fi nafsiha alla yakuna zinatan fi nafsihi hendaknya pakaian tersebut pakaian luar tersebut tidak menjadi perhiasan pada dirinya sendiri. <coughs> Pakaian atau jilbab digunakan untuk menutupi perhiasan. Maka tentu kata Syalbani rahimahullah taala tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri berhias. Mengandung hiasan. <coughs> tidak masuk akal kalau pakaian itu sendiri mengandung perhiasan atau hiasan. Yang tentu juga hiasan bisa bertingkat-tingkat. Ada yang sangat mencolok, tentu lebih parah keburukannya. Ada yang mungkin lebih sederhana, tapi yang jelas yang namanya hiasan itu tidak diperbolehkan pada pakaian luar yang dipakai oleh seorang perempuan. Baik itu hiasannya berupa sesuatu yang ditambahkan, atau bentuknya bordiran, atau corak, atau yang lainnya yang ini karena ini bertentangan dengan tujuan pensyariatan hijab itu sendiri, yaitu untuk menutupi hiasan yang menjadi sebab timbulnya fitnah jika dipakai oleh seorang perempuan. <clears throat> Nah disinilah <clears throat> kita melihat fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Az-Zahabi Kemudian Abu Fadl Al-Alusi yang menceritakan ada beberapa kaum perempuan di zaman mereka yang mereka itu mengenakan pakaian yang longgar. Pakaian yang menutupi aurat. Tapi hanya karena di lengan pakaian tersebut ada hiasan tertentu, ada model tertentu yang menarik perhatian, maka Imam Az-Zahabi dan beliau juga Al-Alusi menyebutkan celaan dan pengingkaran yang keras terhadap perempuan-perempuan di zaman mereka yang mengenakan pakaian seperti ini. Padahal sepintas dilihat pakaian tersebut menutupi aurat dengan sempurna. <clears throat> Tapi karena dia mengandung perhiasan, maka diingkari oleh para ulama tersebut. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Az-Zahabi menggandengkan ini dengan hadis Rasulullah SAW yang kita kenal ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun naro faida aktsaru ahliha an nisa." <clears throat> Ditampakkan kepadaku neraka <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka <clears throat> maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Beliau menyebutkan di antara sebab besarnya adalah karena kebiasaan di antara mereka orang-orang yang berpakaian tapi menampakkan perhiasan yang seharusnya disembunyikannya. Kemudian juga ada fatwa lajna daimah yang menjelaskan tidak bolehnya memakai bordir-bordir atau sulaman-sulaman atau motif-motif tadi. Kemudian juga nukilan dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang banyak orang yang salah faham dan menganggap beliau ini membolehkan hiasan-hiasan tersebut padahal dalam kitab ini saya menukil dua fatwa beliau yang menyebut yang menyebutkan ketidakbolehan hal tersebut karena itu termasuk perbuatan tabarruj yaitu perhiasan yang seharusnya disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan. <clears throat> Nah, itu pembahasan secara singkat tentang masalah ini perinciannya bisa dirujuk kepada buku atau makalah yang sudah lama tersebar di internet tentang apa yang saya tulis ini ya yang berjudul Tabarruj dan Danan Wanita Modern ala Jahiliyah. <clears throat> Kemudian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, juga ada pembahasan mengenai warna pakaian. Kesimpulannya, pakaian wanita tidak mesti harus berwarna hitam. Yang penting warna tersebut tidak mencolok dan menarik perhatian. Itu kesimpulannya. Makanya para ulama membolehkan mereka memakai pakaian <clears throat> dengan warna selain hitam selama warna tersebut tidak mencolok, tidak menarik perhatian dan tidak menjadi perhiasan pada pakaiannya. Dan yang terakhir saya bahas di sini karena waktu ya maka saya meringkasnya yaitu mengenai beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang dan lebih parah lagi dijadikan dalil untuk membolehkan pakaian yang berhias. Padahal pemahaman dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Contohnya, pertama hadis <clears throat> Ummu Khalid dalam Sahih Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadiahkan kepada beliau sebuah baju berwarna hitam yang di situ ada motif hijau atau kuningnya dari negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid dan beliau bersabda, Ya Ummu Khalid, hada sana. Wahai Ummu Khalid, pakaian ini bagus untukmu. <clears throat> Hadis sahih Imam Bukhari. Subhanallah hadis ini dalam sahih Bukhari. Kita ketahui tidak mungkin luput dijelaskan oleh misalnya Imam Ibnu Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan beliau menjelaskannya dengan terperinci ternyata. Riwayat dari hadis ini sendiri menyebutkan pakaian tersebut adalah pakaian kecil. Ummu Khalid sendiri mengatakan dalam sebagian riwayat, kalau kita mau merujuk kepada keterangan para ulama, beliau berkata, Wa kuntu yauma idzin jariyatan shaghirah. Pada waktu itu aku masih anak kecil. Maka tentu anak kecil boleh memakai. Boleh memakainya dan tidak ada masalah sama sekali. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadiahkan pakaian ini untuk ummahatul mukminin, untuk istri beliau? Karena pertama pakaian ini kecil, yang kedua orang dewasa tidak boleh memakainya. Makanya beliau menghadiahkannya kepada Ummu Khalid salah seorang sahabiah, ya, sahabat perempuan yang kemudian dia menceritakan peristiwa ini dan dia menambahkan pada waktu itu aku masih kecil sehingga boleh memakai memakai pakaian ini. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada keterangan dari para ulama, tidak ada sama sekali syubhat atau kerancuan dalam memahami hadis ini karena ternyata hadis ini tidak membolehkan apa yang disangka oleh sebagian orang yaitu pakaian-pakaian yang berhias. Kemudian Ya, tidak ada seorang pun dari para ulama yang menjadikan hadis ini menunjukkan isyarat apalagi sebagai dalil untuk membolehkan pakaian yang tabaruj dengan hiasan-hiasan atau motif-motif tersebut. <clears throat> Itu syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua juga hadis riwayat Imam Bukhari. Ini lebih parah lagi syubhat yang kedua ini. Hadis Imam Bukhari, hadis yang sahih dari tabi'in yang mulia Atha Ibnu Abi Robah. <clears throat> tabi'in senior. Dia menceritakan ketika dia menceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi saw alaihi wasallam yang tawaf. <clears throat> Kemudian dia tinggal sementara di tenda yang didirikannya. Atau Ibnu Abi Robah menyebutkan dalam sebuah keterangan ini bahwasanya di tenda tersebut tidak ada pembatas dengan tempat tinggalnya atau ini kecuali sebuah hijab dan pada waktu itu kata apa ra'aituha wa 'alaiha taubun muwarradun Aku pernah melihat Aisyah di tenda tersebut dan dia memakai pakaian yang muwarrad yaitu pakaian yang berwarna mawar, artinya berwarna merah. Itu arti dari hadis tersebut. Kata apa Ibnu Abi Rabah, aku melihat Aisyah memakai pakaian yang berwarna merah yaitu yang berwarna mawar yaitu merah. Sebagian dari orang yang memakai hadis ini menerjemahkannya dengan redaksi seperti ini. Aku melihat Aisyah memakai pakaian merah dengan corak mawar. Subhanallah, jauh sekali panggang dari api. Bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana terjemahannya. Jadi diartikan dengan corak merah. Padahal pengertiannya kata Ibnu Rajab Ibnu Hajar, warna mawar artinya adalah warna merah. Pakaiannya berwarna merah. Toib, Kita bahas hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya dalam riwayatnya Ibnu Razak eh, Abdul Razak As-Sanani ya, dalam musnadnya Abdul Razak As-Sanani membawakan kisah ini dengan tambahan dari ucapannya Atha bin Abi Rabah yang mengatakan wa kuntu yauma idzin sagiran. Pada waktu itu aku masih kecil. Anak kecil jelas boleh melihat perempuan yang dewasa, apalagi dengan pakaian yang dikenakannya. Jadi tidak ada masalah karena dia melihatnya dalam keadaan masih kecil. Yang kedua, ya, pakaian tersebut berwarna merah taruhlah kita katakan betul bercorak mawar misalnya dikenakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di mana? Di dalam rumah, bukan di luar rumah, di dalam kemah yang dijadikan tempat menginapnya sementara selama ada, berada di Mekah. Berarti dikenakan di dalam rumah maka tidak ada masalah sama sekali. Kemudian juga Imam Ibnu Raja Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan ada kemungkinan atau Ibnu Abi Robah melihatnya tanpa disengaja yang jelas dari jawaban-jawaban ini <clears throat> ya, jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwasanya sama sekali tidak ada dalil dari perbuatan atau kisah ini untuk membolehkan yakni corak-corak atau hiasan-hiasan pada pakaian perempuan karena itu seperti penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kriteria pakaian perempuan yaitu pakaian yang polos tidak ada hiasan-hiasan yang seperti itu yang itu tentu akan menarik perhatian dan bertentangan dengan tujuan disyariatkannya pakaian perempuan yaitu untuk menutup untuk menutup auratnya. Ya barakallahu fikum karena sudah waktu juga ada beberapa pembahasan yang harusnya disampaikan tapi yang jelas dari penjelasan ini apa yang kita bahas dalam kajian kita di siang hari ini insyaallah Allah Semoga menjadi jelas bahwa tabarruj yang dilarang dalam Islam ternyata penjabarannya demikian luas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikuatkan ya bisa mengamalkan agamanya memperbaiki kekurangan dalam diri kita memperbaiki hal-hal yang belum kita sempurnakan dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu maha mampu untuk merubah dan memperbaiki apa-apa yang kurang dalam dalam diri kita yang jelas menerima ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan merupakan dan mengamalkannya semaksimal mungkin ini merupakan ciri hamba-hamba Allah yang merasakan kesempurnaan iman. <clears throat> Berbangga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala bahkan ini diperintahkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia, merasa tinggi karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan dikumpulkan oleh manusia. Maka demikianlah semoga kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Maka saya cukupkan Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah sampai. <clears throat> Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Ada pertanyaan Ustadz saya di rumah sendiri Suami sering dinas keluar kota dan anak-anak di pondok. <clears throat> Yang ingin saya tanyakan setiap hari kadang pagi dan sore saya keluar rumah untuk belajar membaca Al-Quran dan ta'lim. Apakah ini termasuk dosa Ustaz? <clears throat> keluar rumahnya saya sudah asal izin suami dan suami meridhoinya. Iya, barakallahu fikum. <clears throat> saya katakan tadi kalau keluar yang ada hajatnya itu diperbolehkan. Cuma hajat ini hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan harus lebih didekatkan dengan agama. Misalnya, kalau disuruh pilih antara keluar sore dan pagi, tentu lebih bagus keluar pagi karena pulangnya tidak beresiko kemalaman. <clears throat> Usahakan pilih yang pagi. <clears throat> Kemudian diusahakan diselenggarakan kajian tersebut diusahakan sebisa mungkin lebih dekat ke rumah kita supaya tidak membutuhkan perjalanan perjalanan yang jauh. Jadi kalau kita berusaha sesuaikan hajat kita dengan agama, maka insya Allah ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kesungguhan kita untuk memenuhi syariatnya dan memenuhi perintahnya. Nah, <clears throat> Mohon penjelasan hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, seandainya seorang wanita penghuni sorga melongok ke bumi, ini saya sorga sampai bumi terang bercahaya dan seluruh bumi semerbak wangi karena bau harum tubuh wanita tersebut sungguh kerudung yang dipakai oleh wanita penghuni sorga itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Kerudung ya. Apakah artinya wanita yang soleha itu berkerudung semenjak di dunia <clears throat> hingga di sorga? Ya tentu saja. Tentu saja wanita yang soleha itu di dunia berkerudung dengan hijab yang syar'i. Cuman hadis ini e, perlu dibaca lagi tentang maknanya. Cuma yang jelas ini tidak ada masalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hiasan yang dipakai oleh e, apa ini bidadari di sorga itu adalah seperti ini keadaannya, ya. Seperti ini keadaannya dan tentu saja perhiasan yang mereka kenakan, ya, mereka kenakan di depan apa ini e, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai suaminya atau sebagai pasangannya dengan penampilan yang terbaik yang menjadikan <clears throat> apa ini orang-orang yang beriman bergembira dengan karunia dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, Bagaimana jika seorang istri yang bekerja ingin keluar dari pekerjaan tapi suami melarang, apa sikap terbaik dari istri tersebut? Dinasehati, diajak bicara baik-baik <clears throat> dan mungkin dia bisa mencari sebab ya kalau memang butuh untuk membantu suaminya, ya kalau seandainya tidak butuh maka ini tentu tidak diperbolehkan. Kalau memang dia perlu membantu, dia bisa mencari sebab yang mendatangkan penghasilan tapi tidak sampai sering keluar rumah. Ala dia mengajak diskusi dengan cara yang baik kepada suaminya, memberikan pengertian bahwa ini apa, menyangkut kemaslahatan rumah tangga mereka. Apalagi sudah kita bahas tadi jilbab yang syar'i itu merupakan sebab <clears throat> turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan tersebut yang juga tentu akan menjadikan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi anggota keluarganya. Nah. Anak ingin menanyakan produk layanan yang biasa ditawarkan di klinik kecantikan misalnya. Tanam benang dan suntik apa ini? Botox. Yang bertujuan untuk menghilangkan kerutan wajah. <clears throat> wajah nampak menjadi lebih muda. Penirus pipi. <clears throat> Lemak di pipi dibakar dihangatkan sehingga terlihat pipi tidak tembem Terlihat virus. Allah musta'an. Apakah seperti ini diperbolehkan? <clears throat> Iya. Keterangan dari para ulama tentang perhiasan bagi perempuan itu mereka menyebutkan kaidah umum. Ya pertama tentu tidak berlebih-lebihan, tidak menampakkan aurat, tidak sampai pemborosan yang berlebihan. <clears throat> Kemudian <clears throat> bagaimanapun juga kalau perubahan tersebut adalah perubahan yang permanen, itu dilarang karena ada larangan dalam Islam untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan larangan seseorang itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kalau saya pada tingkatan seperti ini dan bukan karena adanya kebutuhan, maka itu dilarang dalam agama. <clears throat> Terkadang ada yang bersifat kebutuhan, misalnya ada seorang yang kehilangan giginya dalam jumlah besar sehingga membuat dia sulit untuk mengunyah makanan ketika dia pakai gigi palsu untuk alasan karena ada hajat. Ada hajat yang mengharuskan dia untuk memakai gigi tersebut tapi tidak berlebihan. Ya tidak berlebihan, <clears throat> yang jelas sekedar tertunaikan hajatnya. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, hanya sekedar mempercantik, yang itu pun ada unsur, ya ini merubah ciptaan Allah dan juga mungkin kalau kita teliti lebih lanjut itu bisa membahayakan. Maka tentu yang seperti ini tidak diperbolehkan <clears throat> Maka sebaiknya kalau ditanyakan tentang masalah ini perlu di, dirinci proses pelaksanaannya bagaimana supaya kita bisa menilainya dengan lebih lanjut atau kita tanyakan kepada para ulama. Nah, apakah diperbolehkan berdagang atau misalkan menjual jilbab-jilbab dan lain-lain di di lingkungan halaman masjid. Jazakallah khairan. Nah. Ya. <clears throat> Kata sebagian dari para ulama, masjid itu dan termasuk halamannya sebaiknya disucikan dalam hal-hal yang seperti ini. Coba antum lihat praktek yang dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu luas sekali halamannya. Masjid Nabawi juga seperti itu. Itu dilarang orang berjualan mulai dari masuk pintu gerbang halaman. Lagi pula para ulama mengatakan satu kaidah. Harimu syai' lahu hukmu ma huwa harimun lah. Harim ya ini tanah yang ada di dekat sesuatu sama hukumnya dengan sesuatu itu. Jadi yang mendekati sesuatu dihukumi sama dengannya. Ma qarba min syai' ulhiqa bihi. Sesuatu yang dekat dengan sesuatu itu sama hukumnya. Makanya kalau bisa lebih bagus untuk dijauhkan dari dari halaman. Agak menjauh dari halaman itu lebih bagus untuk kita lebih selamat dari ancaman larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berjualan di masjid. Bagaimana jika seorang wanita sudah berniat menutupi perhiasannya hijab syar'i, tapi orang tua tidak menghendaki? Kalau sudah berhubungan dengan kewajiban dalam agama, ya ketaatan kepada orang tua itu nomor dua didahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah karena ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan agama. Jadi tetap kita bersikap lemah lembut kepada orang tua untuk menjelaskan Kalaupun kita dimarahi ya kita diam tidak boleh membalas. Tapi hukum Allah tersebut tetap kita laksanakan dan berusaha kita terapkan. Nah. Apakah apa ini? Semut Jepang? Semut ya? Apakah semut Jepang boleh dikonsumsi? Ada yang semut Jepang? Ada. Jadi semut itu ada semut Jepang, semut Belanda begitu ya? Masya Allah. Ya. Setahu saya cuma manusia yang seperti itu ya. Apakah semut Jepang boleh dikonsumsi untuk pengobatan padahal semut adalah salah satu larangan hewan yang dibunuh? <clears throat> Maksudnya dia dilarang dibunuh ketika dia tidak mengganggu, begitu ya. <clears throat> Ini kembali kepada hukum asal memakan hewan tersebut. Kalau hewan tersebut diperbolehkan untuk dimakan atau tidak ada larangan yang melarangnya, maka ketika untuk kebutuhan pengobatan seperti ini itu dijadikan boleh. Cuma nanti perlu diteliti kembali apakah itu memang uh, adalah perkara yang tidak membahayakan secara kesehatan, ya. <clears throat> Atau benarkah ini merupakan pengobatan yang tidak ada pengobatan lain selainnya? Karena kalau dia sampai diharamkan dimakan, sudah kita ketahui kaidahnya secara umum, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al sifa'a ummati fi maharramahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan penyembuhan bagi umatku dalam perkara-perkara yang diharamkannya. <clears throat> Makanya ini perlu diteliti lebih lanjut tentang keadaannya, apakah memang dia ini tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak mengandung racun misalnya, apakah betul-betul dia bisa sebagai obat yang menyembuhkan, tidak ada obat lain selain itu misalnya.